Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu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 kita lanjutkan pelajaran kitab Tauhid Masih dalam bab Al-Khawf Minasyirki Bab Takut Kepada syirik Syirik dalam Tauhid Uluhiyah ini bisa menafikan tauhid secara keseluruhan. Kesyirikan bisa menafikan tauhid secara keseluruhan. Dan syirik ada dua macam. Syirik besar dan syirik kecil. kesyirikan bisa menafikan tauhid secara keseluruhan bisa membatalkan tauhid secara keseluruhan dan menyebabkan masuk neraka serta kekal di dalamnya kemudian tidak akan masuk surga tidak akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan lain-lain dari bahaya kesyirikan maka hal ini mengharuskan seorang hamba untuk takut kepada syirik kalau di kepada syirik kita katakan karena bahaya syirik sangat besar karena bahaya syirik sangat besar dan orang yang takut terhadap kesyirikan maka dia akan berusaha untuk mempelajari kesyirikan mengetahui kesyirikan. Ya. Contoh-contoh kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian dia mempelajari lawan dari kesyirikan yaitu tauhid. Pelajari tauhid karena dengan tauhid seseorang akan terhindar dari kesyirikan. Kemudian dia juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan dirinya dari kesyirikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para anbiya, para nabi wa khiyarul khalqi dan orang-orang pilihan. Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Wajnubuni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW senantiasa berdoa agar diselamatkan dari kesyirikan. Baik, ini bab al min syirki bab tentang takut kepada syirik. Dalil-dalilnya sudah kita sampaikan. Kemudian kita juga sudah jelaskan dalil-dalil tersebut secara ringkas. Sekarang kita masuk faedah-faedah dari bab ini. Al-ula faedah pertama Al-khawfu minasyirki Al-khawf minasyirki Takut kepada syirik Takut kepada syirik. Kenapa kita takut kepada syirik? Liqaulihi ta'ala Inna Allah la yakfiru an yushraka bih. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Dia tidak mengampuni dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Adapun dosa-dosa yang lain yang di bawah syirik itu masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Dosa syirik itu hanya bisa diampuni dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semuanya. Termasuk di dalamnya kesyirikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertobat kepadanya. الثانية أن الرياء من الشرك Faedah yang kedua bahwasanya ria termasuk syirik. Ria termasuk syirik. Beribadah kepada Allah kemudian dia memperbagus ibadah karena ada orang lain yang melihatnya. Dia panjangkan berdirinya, rukuknya, sujudnya, dan seterusnya. Tujuannya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ini termasuk kesyirikan. Ya, faedah ini diambil dari hadis akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasuila anhu faqala ar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil Beliau ditanya tentang syirik kecil itu. Syirik kecil itu apa? Faqal beliau bersabda ar-riya syirik kecil itu riya. Berdasarkan hadis ini, maka riya termasuk syirik. Riya termasuk syirik. Kemudian faedah yang ketiga, annahu minasyirkil asghar. Bahwasanya riya termasuk syirik kecil. Riya termasuk syirik kecil. Ya, dalam hadis di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan riya sebagai syirik kecil. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya, beliau menjawab riya. Riya termasuk syirik kecil. Namun Ria ini bisa menjadi Sirik akbar. Ria bisa menjadi Sirik akbar kalau dilakukan terus-menerus. Ya, sebagaimana riaknya al-munafikin, orang-orang munafik. Yura'una nasa wa Allah illa qalilan. Mereka Di semua ibadah orang musyrik itu ria. Semua ibadah orang munafik itu ria. Salatnya ria, puasanya ria, semuanya ria. Sehingga riaknya orang-orang munafik itu syirik akbar, syirik besar. Adapun yasirur riya, riya yang sedikit, riya yang kadang-kadang, riya yang jarang-jarang itu termasuk syirik kecil. Tapi kalau dilakukan terus menerus, ya bisa menjadi syirik syirik akbar. Kemudian ar-rabi'ah faedah yang keempat annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin. Bahwasanya riya sesuatu yang paling dikhawatirkan menimpa orang-orang soleh. Ria, sesuatu yang paling dikhawatirkan menimpa orang-orang soleh. Semakin soleh seseorang, maka semakin mudah dia jatuh ke dalam ria. Perhatikan, semakin soleh seseorang, semakin mudah dia jatuh ke dalam ria karena dia punya sesuatu yang bisa dia pamerkan. Dia punya kesolehan yang bisa dia pamerkan. Semakin soleh, maka semakin banyak modal yang bisa dia pamerkan. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, rajin berzikir, rajin bersedekah dan lain-lain. Ya, semakin banyak modal yang bisa dia pamerkan. Semakin soleh seseorang, semakin mudah terjerumus dalam ria. Nah, ria ini menimpa orang-orang soleh, bukan orang-orang toleh, bukan orang-orang yang suka bermaksiat. Apa yang apa yang mau mereka riakkan Apa yang mau mereka pamerkan Apakah mereka mau memamerkan zina yang mereka lakukan Mencuri Yang mereka lakukan Ya, ini bukan penyakitnya orang-orang toleh, bukan. Ini penyakitnya orang-orang soleh. biasa ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW mereka terkena ria para sahabat radhiyallahu taala anhum ya maka bagaimana dengan selain sahabat bagaimana dengan ya kita kita ini yang kubur dunia cinta dunia, cinta pujian, cinta sanjungan, cinta dengan harta, ya, dan lain-lain. Ya, jadi kita harus harus khawatir. Jangan sampai kita terkena penyakit ini, penyakit ria. Banyak orang yang ria Sementara dia tidak sadar kalau dia selama ini ria. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid ya, beliau menjelaskan dalam kitab tersebut ada seseorang yang tiap hari sholat di soft depan setiap hari sholat di soft depan ya dan itu sudah terjadi bertahun-tahun sholat di saf depan. Suatu saat dia terlambat, dia sholat di saf kedua. Akhirnya apa? Dia merasa, aduh nanti gimana ini apa kata orang? Selama ini saya kan sholat di saf depan. Kenapa hari ini saya sholat di saf yang kedua? apa kata orang. Ketika itu dia sadar, dia baru sadar bahwasanya selama selama ini dia sholat di soft depan itu tidak ikhlas. Yang dia cari adalah pandangan-pandangan manusia, penilaian orang. Dia tahunya kapan? Ketika dia sholat di soft yang kedua, dia merasa apa kata orang? Ya, Terkadang kita tidak ikhlas dan kita tidak merasa kalau kita tidak tidak ikhlas. Aduh, gimana ya? Saya datang ke pengajian atau tidak? Aduh, nggak enak ya kalau nggak datang ke pengajian. Gak enak sama ustadznya. Berarti yang dicari perhatian ustadz. Diundang walimah. Aduh nggak enak kalau kita nggak datang. Kemarin kan dia datang waktu walimahnya kita. Jadi datangnya karena nggak enak ya bukan karena itu perintah Allah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiri walimah jadi kalau kita melakukan sesuatu nggak enak ya itu tanda kita tidak ikhlas tanda kalau kita tidak tidak ikhlas kita nyumbang atau tidak nyumbang Abu, nggak enak kalau nggak nyumbang ya gak enak kalau nggak nggak nyumbang ini sering kita lakukan. Ya. Ustaz, eh, kami minta Ustaz nanti ngisi pengajian ya, di tempat kami. Ustaznya gak enak kalau ditolak ya orang tuh baik sekali ya. Gak enak. Harusnya ngisi pengajiannya lillahi ta'ala datang ke pengajiannya eh, ke pengajian nilai taala sedekah nilai taala bukan karena nggak enak jadi selama ini ternyata kita mencari perhatian manusia penilaian manusia ya jadi hati-hati sering sekali ya kita tidak ikhlas dan kita tidak tidak merasa bahwa kita tidak tidak ikhlas Aku ma Aku alaikum wa syirkul asghar sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik, syirik kecil. Kita lakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Gak usah gak enak, gak enak itu gak usah. Ya. Kalau mau gak enak, jangan gak enak sama manusia. Gak enaknya sama Allah. Bukan sama manusia. Kemudian faedah yang kelima, qurbul jannati wan nar. Dekatnya neraka dan surga. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Jadi ambil dari hadis hadis ini dekatnya surga dan neraka. Barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, niscaya dia masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhulanna, niscaya dia masuk masuk neraka. Di surga itu dekat, neraka itu juga dekat. Kemudian as-sadisa faedah yang keenam Al-jam'u baina qurbihima fi hadisin wahidin. Penggabungan baina qurbi baina qurbihima penggabungan di antara dekatnya surga dan neraka dalam satu hadis dalam hadis yang sama dalam hadis yang satu ya ini hadis siapa hadis Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man laki Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar penggabungan dekatnya surga dan neraka dalam satu hadis Ya, ini juga dalil bahwasanya surga dan neraka itu ada. Surga dan neraka itu ada. Tidak sebagaimana pendapatnya sebagian ahli bid'ah yang mengatakan surga dan neraka itu enggak ada. Surga itu ya kebahagiaan hati kita di dunia ini itu surga kata mereka. Adapun neraka itu ketika hati kita tidak bahagia. Kemudian yang selanjutnya faedah yang ketujuh annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas bahwasanya barang siapa bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun niscaya dia masuk surga dan barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu niscaya dia masuk neraka walau kana min a'badin nas walaupun dia manusia yang paling rajin beribadah walaupun dia manusia yang paling rajin beribadah namun dia bertemu Allah dalam keadaan berbuat syirik kepadanya maka dia di neraka dia di neraka kalau syiriknya syirik besar maka dia nggak bakalan masuk surga Artinya dia masuk neraka selama-lamanya Walaupun dia rajin beribadah Rajin sholat malam Kemudian rajin baca Al-Quran Rajin berzikir Rajin bersedekah Kalau dia berbuat syirik besar Maka dia masuk neraka Gak bakalan masuk surga Dia di neraka selama-lamanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah akan haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Allah haramkan atasnya surga maksudnya dia nggak bakalan masuk surga. Ayat ini semakna dengan firman Allah Taala, la yadkhulu la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi samil Orang-orang musyrik nggak bakalan masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Orang musyrik nggak bakalan bisa masuk surga sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ya, onta selamanya nggak bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kenapa? Karena lubang jarum itu kecil, sementara onta itu besar. Nggak bisa onta masuk ke dalam lubang jarum. Demikian pula orang musyrik nggak bisa masuk surga. Nanti kalau ada onta masuk ke dalam lubang jarum, baru orang musyrik bisa masuk masuk surga. Jadi Allah takdirkan Allah bahasa yang betul-betul tidak mungkin ya gak bisa masuk surga orang yang berbuat sedikit besar gak akan bisa masuk surga tempat kembalinya neraka selama-lamanya dia akan tinggal neraka selama-lamanya disiksa dan disiksa terus ya tidak putus-putus terus disiksa selama-lamanya Wa asgar kana biqadri dhunubihi al-jannah. Jika sedikitnya sedikit kecil, maka dia akan disiksa di dalam neraka dengan waktu yang lama. Namun tidak kekal. Dia akan disiksa dengan waktu yang lama namun tidak kekal. Setelah dia disiksa sesuai dosa-dosanya, sesuai kesyirikannya, kemudian dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga namun disiksa dengan waktu yang lama ya hati-hati dengan syirik kecil kita jangan tertipu dengan kalimat akhirnya kecilnya lihat kalimat sebelumnya syirik ya akhirnya syirik kecil syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada berzina syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada membunuh orang syirik kecil dosanya lebih besar daripada minum homer, Dosanya lebih besar daripada homoseksual, daripada lesbi dan seterusnya. Syirik kecil lebih besar dosanya. Terkadang ya, terkadang kita itu masuk Allah kita sudah kita sudah nggak berzina, kita jaga ya diri kita jangan sampai kita berzina. Kita sudah nggak minum homer, ya. Kita sudah tidak mencuri, tapi di sisi lain kita Malah ria Cari pujian-pujian manusia Jadi selamat dari yang dosa-dosa besar Namun terjerumus dalam dosa yang paling besar Dalam syirik Ya Jadi hati-hati ikhwan Syirik kecil ini penyakitnya orang-orang soleh menimpa orang-orang soleh semakin soleh seseorang semakin mudah dia jatuh ke dalam syirik kecil dan syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar aslamina faedah yang kedelapan Al-mas'alatul azimatu Su'alu su'alul khalili atlahu wa li wiqayata ibadatil asnam. Masalah yang agung yaitu permohonan kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam lahu untuk dirinya walibanihi dan anak cucunya wiqayata ibadatil asnam agar dilindungi dari perbuatan menyembah berhala. Ini masalah yang azimah, masalah yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam berkasih Allah memohon kepada Allah untuk dirinya dan anak cucunya agar dilindungi dari perbuatan menyembah berhala. Ya, ini diambil dari firman Allah taala yang mengisahkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya dalam surat Ibrahim ayat 35 wa junubuni wa baniya an na'budal asnam jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala ya kita maklumi Nabi Ibrahim ini orang yang sudah mentakik tauhid. Nabi Ibrahim ini orang yang tauhidnya sempurna. Ketaatannya sempurna. Ya, Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya. Nabi Ibrahim yang melaksanakan perintah Allah ketika Allah memerintahkan memerintahkannya untuk menyembeli anaknya. Bayangkan ini perintah yang berat ya menyembeli putranya. Beliau laksanakan. Artinya Nabi Ibrahim orang yang luar biasa, orang yang taat. Sampai-sampai kata para ulama kalau kita baca sirah Nabi Ibrahim alaihissalam, kayaknya nggak mungkin Nabi Ibrahim jatuh dalam kesyirikan, nggak mungkin. Beliau sangat keras dalam memerangi kesyirikan. Beliau orang yang sangat taat kepada Allah. Namun beliau masih berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala. Kayak nggak mungkin Nabi Ibrahim nyembah berhala itu nggak mungkin. Karena dia sangat menyerang berhala, sangat menyerang kesyirikan. Ya ini masalah yang azimah, masalah yang besar. Kalau Nabi Ibrahim saja orang yang sempurna masih berdoa kepada Allah, meminta kepadanya agar dilindungi dari kesyirikan, bagaimana dengan kita? Ya, pakai fabinahnu. Bagaimana dengan kita? Kenapa kita tidak pernah berdoa kepada Allah agar dilindungi dari kesyirikan? Ya, orang-orang yang hebat saja berdoa. Berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah itu bukti bahwasanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa, berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari kesyirikan. Kemudian atas siah faedah yang ke sembilan Iktibaruhu bihalil aksar Iktibaruhu bihalil aksar Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil ibrah atau pelajaran dari keadaan sebagian besar manusia Sebagaimana perkataan beliau, "Rabbi Hunna Adalalna kathiran minan nas." Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ini dalam ayat selanjutnya. Ya, kenapa beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala? Karena berhala-berhala telah banyak menyesatkan manusia, banyak manusia yang sesat gara-gara perhala. Ya, dan kita saksikan betul gara-gara perhala banyak manusia yang yang sesat, banyak orang yang menyembah patung-patung. Ya, yang mereka buat dengan tangan-tangannya sendiri disembah. Jadi berhala-berhala telah menyesatkan kebanyakan manusia. Jangan sampai kita termasuk manusia yang disesatkan oleh berhala-berhala tersebut. Kemudian ala syirah faedah yang ke-10 Fihi tafsir la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari. Ya, dalam bab ini terdapat tafsir la ilaha illallah terdapat tafsir la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya ini diambil dari semua semua apa? Semua dalil yang dibawakan dalam bab ini. Ya, li'anna la ilaha illallah fiha nafyun wa isbat. Karena di dalam la ilaha illallah itu terdapat penafian dan penetapan. Ya di antara tafsir la ilaha illallah ya tidak berbuat syirik, takut kepada syirik. Kemudian faedah yang terakhir, faedah yang ke-11 Fadilatu man salima min minas syirki Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan Apa keutamaannya? Dakhulal jannah dia masuk surga. Man laki Allah la Yusriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa bertemu Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun, niscaya dia akan masuk masuk surga. Ya, ini keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Pasti masuk surga. Orang yang selamat dari kesyirikan pasti masuk masuk surga. Pasti. Baik, ini beberapa uh, faedah yang bisa kita ambil dari bab ini bab takut kepada syirik. Ada berapa faedah semuanya, Pak? Ada ada 11 faedah. Ya, walhasil setelah kita mempelajari bab ini ya tentunya kita merasa khawatir bertambah rasa khawatir kita jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan kemudian kita terus belajar ya belajar tauhid ya dan macam-macamnya belajar belajar syirik dan macam-macamnya kemudian kita berdoa kepada Allah memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita semua dari dari kesyirikan ya ini barangkali yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Adapun bab selanjutnya bab doa ila syahadah Allah ilaha illallah. Bab mendakwahkan syahadah Allah ilaha illallah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib Allah ala bisawab kita akhiri Subhanallahumma, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.